Sehingga pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa duduk bersama dalam sebuah majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan selalu langkah-langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ayo ikhwah rahimakumullah. Kita masih akan membahas kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Qur'anul Karim bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk ya punya bukunya lihat di poin yang ke-14 sekarang Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah uh, mulai bicara tentang akidah ahlu sunnah yang berkenaan dengan uh, akhirat beliau berkata rahimahullah wal imanu birru'yah yawmal qiyamah yarawna Allah azza wa jalla Beliau rahimahullah berkata Akidah al-sunnah adalah beriman beriman tentang apa ru'yah Akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa manusia akan melihat Allah akan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah pada hari kiamat. Kalimatnya beliau mengatakan beriman tentang ru'yah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kenapa beliau rahimahullah ya, mengatakan waktunya yaumul qiyamah pada hari kiamat. Kenapa tidak sekarang di dunia? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia itu tidak bisa dilihat oleh hambanya. Namun ketika di akhirat yaumal qiyamah maka orang-orang yang beriman saja yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok yaumal qiyamah, mukminun dan kafirun. Al-mukminun merekalah orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yunus ayat 26 Allah berfirman ya menjelaskan bahwa nanti yaumul qiyamah di jannah di, di surga kita insya Allah hamba-hamba yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kenikmatan yang ditunggu-tunggu oleh ahlu jannah. Isi surga yang begitu indahnya, begitu nikmatnya, ya bidadari-bidadari pun kalah ya kenapa karena ahlul jannah menunggu-nunggu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dunia mereka belum bisa melihat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala kita bersungguh-sungguh dalam beribadah ya pagi siang malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga an-nazar ila wajhillah ini adalah nikmah azimah fil jannah. An-nazar melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling besar di surga nanti insyaallah. Dalilnya adalah tadi surat Yunus ayat 26 Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna yaitu surga akan mendapatkan surga wa ziyadah dan mendapatkan ziyadah itu tambahan mereka yang berbuat ihsan akan diganjar oleh Allah dengan jannah dengan surga itu al-husna dan tambahannya itu ziyadah apa tambahannya datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna ziyadata hiya an-nazar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ditafsirkan oleh Nabi saw alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah arti ziyadah pada firman Allah ayat 26 eh, surat Yunus itu maksudnya tafsirannya apa? an nazaru ila wajhillah subhanahu wa ta'ala yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka yang mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di surga ya di jannah orang-orang ya mereka orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang kita inginkan, apa yang terbersit di hati kita akan kita dapatkan. Wa kemudian di akhir ayatnya waladaina mazid dan kami masih punya tambahan lagi. Nah, ditafsirkan oleh ulama makna wal mazid huwa an-nazar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang dimaksud dengan mazid adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam surat Al-Qiyamah. Jadi banyak sekali dalil ahlu sunnah ya yang meyakini bahwa nanti hanya di akhiratlah baru manusia orang-orang yang beriman sanggup melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, yaumul qiyamah. Ya, ketika fil jannah. Pada hari itu wajah ya, wajah-wajah pada berseri-seri. Nadhirah ila rabbiha nazira. Mereka melihat kepada Robnya. Nah, kenapa berseri-seri? Karena apa? Inilah yang ditunggu-tunggu. Wujuh yawma idzin nazira ila rabbiha nazira. Mereka melihat kepada Robnya. Ini dalil yang wadih, yang sarih, yang jelas, yang tegas bahwa kita ya al-mu'minun insyaallah di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah uh, apa namanya ayat yang sangat tegas menjelaskan uh, ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15 Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla innahum arrabbihim yawma idzil mahjubun. Ini Allah berfirman tentang orang kufar yang kala apa yang tentang e, orang-orang uh, yang mendapatkan kitab apa fisijin ya di catatan amal ya di sijin bukan di iliyin itu orang-orang kufar kala innahum arrabbihim yawma idzil mahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka terhalang ya pada hari itu mereka terhalang dari melihat Robnya siapa al-kuffar hari kiamat orang kafir tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka ini maknanya yang beriman akan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala ini mahfumnya ini ya uh, pemahamannya kalau orang kafir nggak bisa melihat masa orang mukmin nggak bisa melihat ya. karena apa kita paham sebaliknya orang orang kafir dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala mahjubun an ru'yatillah sedangkan al mukminun akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata selain ahlu sunnah ada kelompok mu'tazilah yang uh, menafikan ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ru'yah bukan ruqyah pakai hamzah ru'yah ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah tidak meyakini bahwa manusia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Mereka pun punya dalil, tapi ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang uh, mutasyabihat. Ya, uh, ada syubhat-syubhatnya. Mereka punya dalil namun ya ini hanya syubhat dan akan dibantah oleh oleh ulama. Di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah, mereka mengatakan ada dalil yang mengatakan bahwa Allah tidak akan tidak akan bisa dilihat ya di di mana di dunia maupun di akhirat. Dalil mereka surat Al-A'raf ayat 143. Jadi kalau antum ketemu nanti ada ya teman atau siapapun dia kemudian dia tidak meyakini penglihatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya membawakan dalil ini maka jelaskanlah bantahannya seperti ini insyaallah. Dalilnya mereka adalah surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah untuk melihat wujudnya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa datang ya pada pertemuan apa ke miqatina kepada miqat kami pada waktu yang sudah kami tentukan. Ketika Musa datang pada waktu yang sudah kami tentukan dan ia diajak bicara oleh Rabbnya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbi arini. Ya Allah, ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku wujud Engkau ya Allah. Rabbi arini. Tunjukkan kepadaku. Anzur ilaik, aku ingin melihat kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani, lan tarani. Dalam bahasa Arab ada huruf nafi yaitu lan, lam dan nun. Lan artinya tidak akan. Ya, sekali-kali tidak akan. Lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah ini dalil Mu'tazila yang mengatakan Allah itu nggak bisa dilihat fit dunia dan di fil akhirat. Dalilnya apa? Lihat ayat ini Allah menggunakan huruf lan untuk menafikan apa? Melihat wujudnya. Lan tarani. Ini maknanya Allah nggak akan bisa dilihat baik di dunia maupun di di akhirat. Ini dalil mereka. Namun mereka jahil terhadap bahasa Arab. Ya, Imam Ibnu Malik penulis bait-bait syair nahu dan sorof kitabnya namanya Alfiyah Alfiyah Ibnu Malik kalau pernah belajar ada nama kitab nahu dan sorof namanya Alfiyah Ibnu Ibnu Malik Ibnu Malik mengatakan barang siapa yang mengatakan lan itu maknanya untuk menafikan ya nafinya itu selama-lamanya menafikan sesuatu apa selama-lamanya ini adalah perkataan yang mardut perkataan yang tertolak menurut ilmu nahu ulama nahu mengatakan lan itu digunakan untuk menafikan penafian yang sementara ya tidak selama lamanya kalau Allah katakan lantaroni itu bukan berarti selama lamanya Musa nggak akan bisa melihat Allah tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam hanya tidak bisa melihat Allah saat itu di dunia karena saat itu di apa bukit Tur terjadinya di bukit Tur di dunia ya kan Robbi Arini saat itu ketika bertemu ya dengan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara di di bukit itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala fit dunia agar ya ditampakkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat melihatku. Maksudnya di dunia saat ini engkau belum bisa. Tapi di akhirat dengan dalil-dalil lain ya seperti tadi dalam surah Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, surat Yunus semuanya menunjukkan bahwa Allah akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak Allah. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan lan itu selama-lamanya, penafian ya abadan selama-lamanya. Nafi muabbad. Padahal tidak demikian. Jadi bantahannya ya katakan ya kamu tahu tidak bahwa lan dalam bahasa Arab itu tidak menafikan perbuatan secara apa mutlak selama-lamanya tidak, tapi hanya dalam waktu sementara. Karena dalil-dalil yang lain mengatakan Allah bisa di bisa dilihat pada hari-hari kiamat. Dalil mereka yang kedua adalah sama dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 103 Allah berfirman, "La tudrikuhul abasar, wa huwa yudrikul abasar La tudrikuhul abasar. Allah tidak bisa ya diliputi oleh pandangan. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan. Wa huwa yudrikul abasar Sedangkan ia Allah Subhanahu wa taala ya bisa meliputi semua pandangan. Nah, kalimatnya di dalam Quran la tudriku la tudrikuhu. Jadi orang-orang ahlul bidah selalu bermain yang pelintir-pelintir kalimat Quran, bahasa. Jadi bermain bermain di bahasa, di bahasa. Ternyata ulama ahlu sunnah ya lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Kalau dia mengatakan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat, menafikan ru'yah, kalimatnya harusnya kalau mau ya Allah Subhanahu wa taala itu la turo Allah tidak dilihat la turo tidak di tidak dilihat tapi di sini la yudrikuhu yudrik karena arti idrok dalam bahasa Arab itu e, meliputi semuanya jadi pandangan saya nih mata saya dua di sini sebelah sono saya nggak bisa lihat kalau saya e, melihat ke tengah apakah saya bisa ke kanan dan kiri dalam waktu yang sama nggak bisa kan itu namanya idrok tapi mata saya bisa melihat ke arah kanan kalau saya menghadap ke ka, ke kanan. Kalau saya menghadap ke kiri saya bisa melihat ke kiri itu maknanya idrok. Tapi kalau ru'ya ya, ru'ya yang melihatnya. Tapi kalau dibilang idrok, nah itu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah ketika di surga bisa melihat Allah, tapi penglihatan mereka tidak bisa meliputi wujud Allah yang begitu besar. Allahu akbar. Ya, wujud Allah itu lebih besar. Allah Maha Maha besar. Tidak bisa melihat seluruh apa uh, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari la tudriku al-absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan. Ya, mata kita ini terbatas, ya, pandangan kita terbatas. Jadi seandainya kalau ingin menafikan ru'ya kalimatnya la tarahu atau Eh, la tarahu al absar bukan la tudrikuhu tapi la tarahu kalau memang kamu ingin mengatakan Allah tidak bisa dilihat harusnya kalimatnya la tarahu al absar bukan la yudriku al absar yaitu adalah syubhat dari kelompok Mu'tazilah yang memakai dalil dari Al-Qur'an dia bermain di bahasanya namun mereka pun salah dan dari segi bahasa aja salah Nah dari sini pun ya saya ingin uh, eh, mentasji antum, memotivasi antum agar bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam ini. Ya, bahasa Arab ini adalah bagian dari agama agama Islam. Sehingga ketika bahasa Arab sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, ya, eh, bahkan orang Arab sendiri sekarang sudah banyak ya jauh dari bahasa Arab ini sendiri maka akan mudah ahlul batil orang-orang ya yang membela kebatilan bermain di dalam apa nas Quran dan hadis dalam bahasa dengan bahasanya. Nah kalau kita nggak tahu tadi tentang makna lan dalam bahasa Arab, oh iya lan kan artinya apa tidak akan ya berarti selama lamanya. Ternyata dalam ilmu nahu tidak demikian ya maknanya hanya semen sementara. Taib itu masalah ru'yah, masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Karena apa? Kita ini belum mampu wujud wujud kita, tubuh kita belum mampu untuk menahan apa? keagungan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Musa ketika minta melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh lihat apa? Walakin inzur ilal jabal lihatlah ke gunung fa in istaqarra makanahu ya kalau kalau dia gunung itu bisa uh, apa namanya tetap pada tempatnya kokoh ya fasaufa taroni maka kamu akan bisa melihatku tapi ternyata apa hancur hancur apa gunung yang kokoh itu yang begitu besar kuatnya batu-batu itu semua hancur tidak kuat menahan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surga wujud kita beda ya ya beda lebih uh, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya poin yang ke-15 Beliau rahimahullah berkata, "Wal imanu bil mizan yaumil qiyamah yuzanu fihi al khairu wasyarru lahu kiffatan wa lahu lisan." Nah, sekarang beriman kepada mizan, timbangan. Jadi mulai dari poin yang barusan yang ke-14 Al Imam Al Barbahari rahimahullah menjelaskan keadaan-keadaan hari hari kiamat. Yang tadi keadaan melihat Allah nanti di surga, kemudian yang sekarang di akhirat nanti pada hari kiamat ya manusia amal kebaikannya, keburukan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizan yang hakiki. Mizan yang kita kenal, timbangan yang kita kenal. Punya dua anak timbangan, dan punya apa lisan punya e, lidah timbangan yang berat ke kanan atau berat ke ke kiri yang kita lihat saja di kalau di pasar timbangan seperti itu maka beliau rahimahullah mengatakan wal imanu bil mizan yaumul qiyamah dan kita ahlu sunnah beriman terhadap mizan pada hari kiamat yuzanu fihi al khair wa syar ya kebaikan dan keburukan ditimbang ya padanya Kebaikan dan keburukan akan ditimbang di mizan tersebut. Mizan ini memiliki dua anak timbangan, ya, kanan dan kiri, walahu lisan dan dia punya lidah, lidah timbangan. Nah, ini benar-benar timbangan tidak seperti ya orang-orang ahlul batil dari Mu'tazilah yang mengatakan uh, yang dimaksud nanti akan ada yaumul hisab perhitungan amal, ada yaumul mizan, hari apa namanya penimbangan amal baik dan buruk, itu hanya apa? iqamatul adl. Allah menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya kata mereka, nggak ada nanti kebaikan itu ditimbang beratnya seberapa, eh, eh, apa namanya keburukan, sayiat berapa, hasanat berapa nggak ada. Hanya Allah akan menegakkan keadilan. Yang baik langsung masuk surga, yang buruk ya di neraka. Jadi nggak ada timbang-timbang nggak ada. Itu mereka. Namun ahlu sunnah meyakini ya apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. <clears throat> Ayat 8 dan 9. Wal waznu yawma idzinil haqq. Wal waznu yawma idzinil haqq. Dan timbangan hari itu yaumul qiyamah adalah hak benar-benar ada. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, ya hasanatnya, faulaika humul muflihun. Mereka lah yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, ya ringan timbangan hasanatnya dan lebih berat sayiatnya, mereka lah orang-orang yang merugi diri mereka yang apa diri mereka rugi karena mereka telah uh, mendustai ayat-ayat kami dan tentunya semua yang kita hafal adalah surat al-qari'ah al-qari'ah fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah nah ini adalah benar-benar akan terjadi ya uh, al hasanat kebaikan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dalam sebuah hadis dalam bentuk nanti uh, tubuh yang besar yang gemuk ya jadi ada dalam hadis dijelaskan nanti apa dalam bentuk apa apakah ada ada dalam bentuk catatan amal ada juga orangnya ditimbang amalnya ditimbang semua dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dan tidak ada uh, kontradiksi. iya amalnya ditimbang, orangnya juga ditimbang, uh, apa namanya catatan amalnya si jilatnya itu juga ditimbang. Nanti akan dijelaskan tentang hadis bitokoh yang mana uh, seorang hamba tidak pernah berbuat kebaikan kecuali syahadat dan itu nanti akan menyelamatkannya ke ke surga. yuzanu fihi khair wa syar ya pada timbangan itu akan ditimbanglah kebaikan dan keburukan nah dalilnya tentang hal ini tentang mizan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ya Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam hadis riwayat Al Imam Ahmad dan Al Imam Tirmizi juga Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan hadisnya sahih. Hadisnya panjang berkenaan dengan uh, namanya dikenal dalam uh, apa di kalangan ulama namanya hadis bitokoh hadis bitokoh bitokoh itu artinya apa kartu kan sering dengar ya? ya, jib bitokoh ya bitokoh itu kartu maksudnya apa catatan amal kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah ya. pada hari kiamat salah seorang lelaki dari umatku salah seorang lelaki dari umatku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan halayak ramai di hadapan manusia fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan maka ya disebarkan kepadanya 99 ya dokumen catatan amal dia selama di dunia diberikan nih dipaparkan kepada dia ada 99 tis'ah wa tis'una sijillan kullu sijillin minha maddul basar tahu mapnya sebesar apa itu catatan amalnya sejauh mata memandang satu catatan itu sejauh mata memandang isinya apa dijelaskan berikutnya summa yuqalu atun kirum atun kirum min hadza syai'an apakah kamu mengingkari ini semua itu semua catatannya catatan amalnya kamu hari ini jam sekian ya begini begini begini kamu ingkari ini apa jawabannya la ya rabbi tidak saya tidak mengingkari wahai wahai Allah fayuqalu alaka udhrun aw hazana apakah kamu punya kebaikan karena semuanya itu keburukan ya dari 99 isinya yang mana satu sijil, satu uh, catatan itu sejauh mata memandang. Semuanya apa? Sayyiat. Alaka hasanah? Kamu punya kebaikan tidak? Fayahabur rajul fayakulula. Dia malu ber, apa menjawab Allah Subhanahu wa taala, "Punya nggak kamu kebaikan?" La. La ya Rabbi. Tidak punya ya Allah fayuqalu bala subhanallah lihat keadilan Allah subhanahu wa taala fayuqalu bala innalaka indana hasanat tidak wahai hambaku sesungguhnya engkau punya kebaikan hasanat bukan hasanah hasanat kebaikan yang banyak jadi dalam bahasa Arab kalau mufrad hasanah bentuk jamaknya pluralnya hasanat ya bala innalaka indana hasanat ya tidak sebenarnya kamu punya keba banyak kebaikan ya di sisi kami wa innahu la zulma alaik fayukhraju lahu bitaqah wa innahu la zulma alaik hari ini engkau tidak akan di dizalimi fayukhraju laka bitaqah maka dikeluarkanlah kartu itu fiha asyhadu alla ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله di itu ada catatan amal kalimat asyhadu أن لا ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa lihat kehadiran Allah Subhanahu wa taala fayaqul ya rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat apa manfaatnya kartu yang kecil ini dengan keburukan saya yang begitu banyak tadi 99 tadi fayuqal innaka latuzlam sesungguhnya engkau hari ini tidak di, tidak dizalimi fatudau sijillat fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah fatashati sijillat wa saqulat al bitaqah maka ditimbanglah bitaqah tadi di satu anak timbangan dan yang 99 catatan amal keburukan tadi di timbangan di anak timbangan yang lain fatohsyat asijilat maka ya terbanglah semua ya loncat apa namanya terbanglah semua catatan amal yang buruk tadi kalah ya terlempar fatohsyat terlemparlah semua catatan-catatan keburukan tadi wasakulat albitaqah yang isinya hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Lihatlah at-tauhid ya ikhwah, tauhid. Ya, ini akan menyelamatkan kita yaumul qiyam Kita beribadah hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan amal kita ya, hanya karena la ilaha illallah kita akan diselamatkan dari siksa api neraka. Padahal lihat, dia saja malu menjawabnya. Kamu punya hasanah tidak? Punya kebaikan tidak? Dia malu menjawabnya. La ya Rabbi, saya tidak punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun, ya. Fa amman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi kebaikan dia akan melihatnya. Kita akan dapatkan kebaikan tersebut. Oleh karenanya bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wasari'u bergegaslah bersegeralah menuju ampunan Rabbmu wa jannah dan surga ya yang mana luasnya wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi ya uiddat lil muttaqin disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa ya jadi surga itu adalah mahal nilainya harganya mahal kalaulah dinilai dengan amal kita yang sedikit ini tidak berhak kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masuk surga ke surga Allah Subhanahu wa taala jannatin na'im. Karena apa? Karena rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya ya ikhwah, ingatkanlah diri kita sendiri, keluarga kita dan saudara-saudara kita untuk uh, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah dakwah al-anbiya war rusul, dakwah para nabi dan rasul untuk apa? membersihkan akidah kita dari kesyirikan. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik ya la yaslam tidak akan selamat finnari abadan khalidina fiha abadan Tapi berikutnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan tentang azab kubur. Jadi beliau pindah, beliau mendahulukan tentang uh, keadaan yaumul qiyamah, tentang ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala, mizan, ya. Kemudian beliau pindah ya keadaan yang lebih awal sebenarnya. Jadi secara tertib memang terkadang beliau e, terbolak terbolak-balik. Ya, sebaiknya sebenarnya menyebutkan masalah kubur baru setelahnya e, keadaan hari hari kiamat. Berikutnya beliau rahimahullah berkata, "Wal imanu bi azabil qabri wa munkarin wa nakir." Beriman kepada azab kubur. Ahlu sunnah beriman kepada azab kubur dan beriman kepada dua malaikat ya yang ditugaskan untuk menanyakan manusia di alam kubur yaitu munkar dan nakir. Ahlu sunnah beriman terhadap azab terhadap azab kubur sesuai atau berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Ya, sedangkan orang-orang di luar ahlu sunnah, ya, mereka menafikan adanya azab azab kubur karena ya mereka tidak percaya alam akhirat. Mereka tidak percaya alam alam akhirat. Ahlu sunnah percaya bahwa uh, mayit mayat itu akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya kalau dia adalah orang yang saleh, kalau dia orang yang jahat, orang yang pendosa, maka dia akan disiksa di dalam di dalam kuburnya. Dan yang namanya al kubur atau makabir atau al-qabr. Kuburan ini adalah salah satu dunia di antara tiga dunia. Setelah ada darud dunia, ya, kampung dunia, darul barzakh, kemudian darul barzakh dan darul qarar. Dunia adalah darul amal. Dunia sekarang kita hidup ini adalah tempat beramal. Yang kedua barzakh atau al-qabr. Tempat apa? al intidhar menunggu. Setelah kita beramal, ya, kita ke terminal berikutnya, stasiun berikutnya. Ngapain? Intizar, menunggu. Oleh karenanya, orang yang beramal saleh, ya, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala akan diluaskan kuburnya dan dilihatkan surga, ya, padanya. Dan dia akan menunggu dalam keadaan apa? Nikmat. Bahkan apa? Dia itu tidak terasa kalau dia sedang menunggu dalam waktu yang amat lama karena seperti orang tidur yang nyenyak tiba-tiba bangun ya subuh tapi kalau orang yang banyak dosanya dia akan ditemani oleh amalnya dalam hadis yang sahih yang akan menemani dia adalah amal buruknya amal jahatnya dalam bentuk apa makhluk yang jelek sekali hitam menyeramkan coba bayangkan di tempat yang sempit itu dia ditemani oleh makhluk yang jelek, yang buruk, yang menyeramkan di dalam kuburnya, tempat yang sempit sekali. Sedangkan orang yang beramal saleh akan diluaskan, diterangkan kuburnya, ya. Dan diperlihatkan padanya jannah. Jadi barzakh ini adalah tempat menunggu baina ad-dunya wal wal akhirah antara dunia dan akhirat itu namanya barzakh atau al-qabr. dan ini adalah tempat sementara ya kubur adalah tempat sementara tempat menunggu saja setelah kita selesai dari apa namanya pertanyaan munkar dan nakir maka akan segera dibangkitkan dan dimasukkan uh, ke surga atau ke, ke neraka. Nah, ketika seseorang ya, seorang yang sudah meninggal diletakkan ke liang kubur ya, dimasukkan ke liang kubur ditutup kembali tanahnya ya dia sudah dikubur dan para keluarganya ya karib kerabatnya meninggalkan dia maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yasma'u qar'a si mayit ketika saudara-saudaranya mulai meninggalkan dia langkah-langkah kakinya itu dia apa terdengar dia bisa mendengarnya, sudah meninggalkan dirinya ketika ahlul mayit, keluarga si mayit meninggalkan dia, meninggalkan dia sendirian di kuburan, barulah datang dua malaikat. Munkar wa Ya. Apa yang dua malaikat ini lakukan di dalam kubur? Mereka bertanya kepada si mayit tiga pertanyaan. Ya. Barang siapa yang lulus ya, menjawab tiga pertanyaan ini, najah, selamat dan dia akan berikan nikmat kubur ya Jawab apa pertanyaannya apa? Man rabbuka? Ya. Man Rob buka. Ini pertanyaan pertama, ya. Man buka. Kalau bisa dijawab, kemudian berlanjut pada pertanyaan kedua, wa ma Apa agamamu? Wa man juga. Dan siapa nabimu? Kalau dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia akan bahagia di dalam kuburnya, diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Ya. Wa yu'marulahu bi firashin minal jannah dan dibentangkan padanya karpet dari dari surga. Subhanallah. Sedangkan orang munafik, orang yang ragu, ya pendosa, munafik. Ketika ditanya man roh buka, hah? Hah? Dia hanya bisa mengatakan la adri, la adri. Mana madinuka la adri, wa man nabiyuka la adri. Dia katakan, ya, aku mendengar manusia bilang begini, maka aku mengikutinya. Jadi orang yang murtab, yang tidak yakin, itu hanya akan bilang la adri dan dia hanya mengikuti apa kata orang. Hah, hah, ha saya nggak tahu. ha hah, hah. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan di dalam kubur seperti dijelaskan dalam hadis dalam bahasa Arab. Apakah berarti orang Arab selamat semuanya? La. Karena yang menyelamatkan dia, dia adalah amalnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, perbuatan talqin ya yang kita saksikan di negeri kita setelah dikubur ditalqinkan, ya idza ja'aka malakani ya wa sa'alaka bisu'alin man rabbuka fa'ajib Rabbi Allah idza sa'alaka wa madinuka fa'ajib dini al-Islam idza sa'alaka man nabiyuka ya pokoknya ditalkin kalau datang kepadamu dua malaikat bertanya kepadamu siapa Rabbmu jawab saja Allah kalau ditanya siapa apa eh, apa agamamu jawab agamaku Islam kalau ditanya siapa uh, nabimu jawablah nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditalkin diajarin yanfa' la yanfa' bermanfaat atau tidak la yanfa' yang akan bermanfaat adalah amal dia yang membuat dia akan selamat atau tidak selamat adalah amalnya sebelum sebelum dia masuk ke, ke liang kubur saja ketika kita mentalkin orang yang sedang sekarat mentalkin apa la ilaha illallah lisan ini berat kalau sudah sekarat ini Hah? Lidah ini yang biasa sekarang ringan. Katakan la ilaha illallah itu ringan sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ketika sekarat ya nyawa sudah hampir di tenggorokan. La ilaha illallah kalau yang nggak biasa di uh, kehidupan sehari-harinya semasa hidupnya ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Susah. Oleh karenanya ya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ditutup dengan la ilaha illallah karena makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah jaminannya apa masuk surga dakhalal jannah pasti dia masuk surga nah di sini ya menunjukkan bahwa la farqa baina arabiyyin wa ajami tidak ada bedanya antara orang Arab dan orang non Arab ketika sudah masuk dalam kubur. Yang Arab belum tentu selamat dengan bahasa Arabnya. Begitu juga apalagi orang yang non Arab yang tidak bisa bahasa Arab plus tidak beramal. Apa jadinya? Ya. Orang Arab saja yang bisa bahasa Arab tidak selamat hanya mengandalkan bahasanya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr aw min adzabi jahannam min adzabil qabr min fitnat wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat hal Nabi selalu senantiasa berlindung darinya sebelum salam. Dan ini hendaknya kita e, contoh Nabi SAW, jangan kita tinggalkan sunnah ini sebelum kita salam, kita berdoa dengan doa doa ini.